بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتعلم والتعلم والتعليم والتذكر والتذكر والتذكير والتفعى والدفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والاستفادة والإثاء والتمسك بكتاب بالله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء والدعاء والهدى والدلالة على الخير على الخير مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهل قلبي وسلم لساني بجاه نبي محمد بوسيلة نبي محمد بأسرار نبي محمد بكرامة نبي محمد بمعجزة نبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر ذنوبنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله يسر أمورنا يا رب اغفر ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإحواننا يا الله يا Allah ampunilah segala dosa kami ya Allah Kami selalu minta ampun kepadamu ya Allah. Kami selalu menengadahkan tangan memuji Nabi Muhammad. Kabulkan segala hajat hadirin wal hadirat. Ya Allah ya Maulana ya Karim bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ad-dunya mal'unatun illa zikrullah wa man walahu au mualliman au muta'alliman Innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Dunia ini sebenarnya didaanat oleh Allah Dunia itu apa? Dunia itu sesuatu yang kadang-kadang melupakan kita kepada Allah. Jangan punya pemikiran dunia hanya duit, bukan. Kadang-kadang nampak sholat, karena sholatnya bukan karena lillah, menjadi dunia. Dunia mal'unatun illa zikrullah. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Au mu'alliman au muta'alliman. Atau orang yang ngajar, atau orang yang ngaji. Jadi kalau zikir kepada Allah, kalau zikir kepada Allah juga ngaji atau mulang ataupun belajar itu insya Allah tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ini ngake teman. Wa Allah mengatakan wal asri innal insana lafi husrin. Allah bersumpah wal asri innal insana lafi husrin. Innal insana secara nahwu itu ada taukid. Taukid itu cara bahasa Tegal apa ya? Apa kayak sumpah atau biasanya wong Tegal ngomongnya sung sung yakin ora kayak gitu itu sumpah ya itu wal asri taukid bahasa apa ya? betul-betul ini sesuatu yang penting innal insana lafi khusrin lafi khusrin laknya itu la taukid lagi kalau dalam nahwu itu la muzalaqah nanti santri-santri yang biasa ba'dal maghrib itu moga-moga bisa ngerti Allahumma ada santri yang ngaji jurmiahan tua-tua pada ngaji jurmiah canomno moga-moga bisa paham ilmu nahwu jadi innal insan lafi husrin. Allah mengatakan dengan lafi husrin. Laknya itu taukid lagi. Manusia itu sebenarnya dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Kita gabungkan ayat Allah dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau hidupnya tanpa illalladzina itu pengecualian. Pengecualian. Kata-kata illa itu adatul istisna, pengecualian. Manusia itu dalam kerugian kecuali berarti tatkala kecuali orang-orang ini tidak rugi. Alladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar Ada yang mengatakan <clears throat> gambaran innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr diisyaratkan innalladzina bimakna sidina Abu Bakar As-Siddiq innalladzina amanu wa amilus solihat sidina Umar ibn al-Khattab wa tawasaw bil haqqi Sayyidina Uthman wa tawasaw bis sabr al Imam Ali karramallahu wajah tiga empat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengikuti innalladzina amanu kita iman kepada Allah. Semoga kita digolongkan orang yang iman kepada Allah. Wa amilus salihat Wa amilus salihat tidak semuanya 24 jam kita tidak sanggup. Coba di antara kita yang sanggup setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi berbuat baik siapa coba? Tidak ada. Pasti anak kesandunge. Anak kesan lagi enak-enak ketemu kancak Belanda ngomong bodoni lagi jagong nang pinggir dalan liwer anak wong wadon matane men delik lagi macam-macam jadi kita ndak bisa cuma semoga ada ikhtiar usaha bisa melakukan kebaikan sudah itu aja sudah kita ndak usah muluk-muluk antum semuanya kita semua ini yang penting berusaha untuk berbuat baik berusaha untuk bah, baik, berusaha untuk melakukan kebaikan. Terkadang walaupun tidak mungkin 100% mengatakan semata ini, kita tidak mungkin melakukan 100%. Yang paling pertama lagi ikhtiar untuk baik kepada Allah. Jadi gini, jadi maaf ya. Kalau ada orang, orang ngaji, sudah kita khusnudon, dia orang baik. Umar, akhirnya lihatnya bukan Abu ya, lihatnya kamu semua. Ini. Jadi kecuali orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ngaji pakai jilbab, pakai peci, pakai sarung atau orang sholat, orang sholat deh, orang so. Kalau sudah ada orang sholat, ya sudah kita tidak perlu menghukumi dia orang bukan baik, dia orang baik. Orang ba baik, bib, udah ikhlas bib, urusan ikhlas benua, wa rubuh urusan dia dengan Allah. Allah. Anak wong batun jilbaban, Dah, jilbaban, jawabannya tok, hati ini tukang hasut. Apa urusannya? Urusan hati tukang hasut, urusan bakil, urusan sombong, dia urusan dengan Allah. Allah tidak perlu kita ngorak-ngorak maning ini uang, wong berunang burian apa be orang ngerti. Pan ngorak-ngorak atine uang, Ras itu benu wa bena robbu antara dia dengan Allah. Allah. Makanya tatkala ada orang baik, maaf ya. Ini maaf. Kecuali memang dohirnya melanggar syariat. Melanggar syariat. Syariat itu harus kita tidak boleh mengatakan dia khusnudon. Contoh, anak wong inung ciu. Mendem, terus sampai ngomong, siapa ngerti kayak wali? Wali apa? Wali-wali inung ciu. Tidak ada. Hatta yatiru fil hawa. Hatta orang tersebut terbang di atas langit. Kalau dia melanggar syariat Nabi, huwa hakikatus syaitan. Sudah. Parameter hukum adalah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan yang bukan ranah kita untuk masuk ke situ, bukan wilayah kita untuk mengorek-orek itu, serahkan kepada Allah. Allah. Paham dah? Contoh, maaf ya, kadang-kadang kita menemukan teman-teman kita mereka jenggoten sikire cingkrang-cingkrang masalan. Kalau kita berhadapan dengan mereka, selagi mereka masih baik dengan kita, kita baik dengan mereka. Aja weruh langsung. Sekali weruh pikirannya mana? Kayak ya, gitu, bahaya gitu. Gini wong kayak gitu, kia biasa. Urusan dia dengan Allah kecuali dia sudah berbicara, kecuali bicara ngomong mah. Kon bener ada orang maaf ya, maaf ini ya ada satu kelompok di Solo ini sudah lagi membi me membingungkan umat dia sampai ngomong wong ning pengen mlebu surga mlebu NU kurang ajar apa ora sampai ngomong kayak gitu coba kalau sudah di hadapan dengan mereka hatta dia melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma dohiru tok karena apa omongannya pun boten ben benar seperti maaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mengatakan satu saat akhir zaman ada orang yang hafidul Quran, orang yang baca Quran, tapi imannya Qurannya cuma anjok tenggorokan. Tapi kalau mereka melakukan baca Quran pun kita tidak boleh suudon. Paham ya? Jadi maaf, ini maaf ya. Kadang-kadang omongan saya ini sendiri banyak yang nggak terima. Dulu ada teman-teman dari ikhwan dari jamnya tabligh masuk ke pondok ke kampung ada yang SMS saya Habib gimana anak wong kayak gini aliran sesat bisa Habib meneng betok saya ngomong Ikhwan min jamiat tabligh tidak semuanya anda katakan bahwa mereka adalah sesat banyak teman-teman di pondok temboro piyambakipun wong-wong saleh-saleh, wong apik-apik, berdakwah. Kita ndak bisa, mereka bisa. Urusan mereka sama urusan mereka ndak melupakan keluarga. Bib itu urusan dia dengan Allah sudah gitu loh. Jangan kita ndak perlulah kita ngurusi awak dewek orang bisa pangurusi wong liya yang hebat teman. Paham ndak? Ini maksud saya pengajian ini, pengajian ini maaf maaf saja dimanapun pengajian dimanapun majelis ta'lim madama di situ ndak melanggar aturan Nabi saw kita semua husnudon mereka-mereka orang yang tidak dilaknat oleh Allah mualliman atau muta'alliman orang yang ngaji atau wong sing mulang atau wong sing ngaji mualliman itu yang ngajar muta'alliman itu adalah orang yang belajar sibuk dewek ya halas ya jadi gini Moga-moga kita termasuk orang-orang yang mualliman ataupun muta'alliman. Dilala Gusti Allah jagung nakulonang kula nang dhuwur, kula mualliman, kula mulang. Dilala jenengan jagung nang isor muta'alliman. Pada baik wong ning mulang teruslah kasih ngaji panapa? Ya ora bisa darani muallim mau oh, masa pan mulang dewek. Bismillahirrahmanirrahim ngaji kau siapa? Ya yang sari ya, usap-usap Ya anda bisa. Walaupun bangsa jin, Walaupun bangsa jin mereka bangsa jin itu juga ketaklif. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya hubungan kita dengan mereka pun harus baik, aja sembarangan. Orang kena kita pun mengganggu kegiatan mereka, mengganggu dengan apa namanya tempat mereka mboten angsal sudah hubungan dengan hubungan yang baik seperti kita hubungan dengan manu manusia cuma sampai nus uripe karo menungsa ora sam rembet-rembet mana-mana paham napa mboten siki kan akeh bocah sing ngaji model-modele pengen lebu alam jin wis ora sam lebu mlebu kain dua alam dewek kelolaan panjenengan dua alam dewek Cuma memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah beat dengan jin. Di Mekah itu ada tempat masjid yang dimana Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beat dengan kelompok jin. Juga santri-santrinya Nabi Sulaiman alaihis salam. Santri Nabi Sulaiman kau sih menal jin top. Nabi Sulaiman kan terkenal bisa bisa bahasa semua ya, bahasa hewan, bahasa jin, bahasa apa lebih ngerti Sambil lagi nganggung jarang tau pantra orang mufakat sok mana duduk mana kopi Anak apa Nabi Sulaiman Anak semut semut yang gembor lepu lepu anak jarane Nabi Sulaiman lepu kopi Nabi Sulaiman kerungu gembor-gembor melasi teman, bukan kepedek Jarane Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman manduk manduk manduk dingin mandek es padam pada mlebu pada mlebu kopi nembe jalan mah maning juga waktu Nabi Sulaiman mau memindah istana Balkis. Balkis itu di ya-, Yaman. Nabi Sulaiman di Palestina. Kalau tidak salah saya membaca sejarah itu 300 ribu kilometer. Yaman kalau Palestina ada orang mufakat. Dan niku Nabi Sulaiman memerintah semua pasukan-pasukannya itu santri-santrinya karena Ratu Balkis pan maning Palestina Ratu Balkis pan maning Pales pan deleng kerajaan Nabi Sulaiman. Barang mana? Jari Nabi Sulaiman sing bisa mindah istana Balkis apa? Saya berapa hari? Satu hari, 24 jam saya pindah. Ada yang lebih cepat? Saya. Jenengan durungan ngadek sing korsi wis anjok anak sing luwih cepat anak jenengan kedep anjuk tau beli ning bangsa kue hebat bulan tapi suara sa ongrongan melu-melu ning durung kelas ora sa melu-melu ongrongan goyo apa apa, apa. orang metu-metu kalau <laughs> kada rancang ongrongannya pol Tung sarang puasa patang puluh dina puasane puasa mutih paham puasa putih mangane ora kena sing bangsa anak uyae ora kena bangsa anak hewane ya sega-sega putih kerupuk sih kerupuk putih ora apa-apa <laughs> anak uyae pada bayar <laughs> jadi kerupuk tau ora apa-apa karpe dewek toh. <laughs> putihnya putih ya kerupuk ora apa-apa ora apa-apa terserah sampean wis mana akhiru puasa patang puluh dina ya Kulo nang kulo sekamar kali kulo, ya kulo ya kena lagi apa sih puasa bing apa? Iya, Bim. Aku pan buka gembok, eh rasa nempel. Eh rasa. <laughs> Ini tuh, wis patang puluh dina, aku pan nyoba pan praktek, pan praktek. Kulo pada ndeleng oh. Coba lain patang puluh dina <laughs> kayak apa? Orang bisa bisa. Kulo ngomong, lah kangelan temen cekrek lah eh, bisa kan? <laughs> Akhirnya kulo buka dewek cekrek, kan ente rasa nempel bisa tak gampang tanpa nem buka kan kulo <laughs> jadi aneh-aneh wong mondok itu rasa sakaya kue mondok syariat ngaji sing bener kulo wingi kulo tiga kulo niku gadah rutin musikan rutinan setiap tahun kulo tiga ngisi halki ali saifuddin tentang pesalakan sahibul Halim, bib tulung bib sampean dipaten setiap tahun nangkene nggih pun kula mriku ada orang ngobrol kali gula bib aku ingin sing beduk bib Masya Allah pondok Alhamdulillah dong akan mawon Ingin ketemu bib Habib Soleh santrinya akeh kaya kaya bangunannya hebat bukunya kuat kaya <laughs> dukunnya kuat kalau tengah mules beli <laughs> dukun sih kendi ada kulo wiridan endah apa marak marak marak kaya kalau terus terang mawon, wallahi billahi tallahi. Kula akeh iki dikira kula runda, kulo runda, runda ke apa bukan atine ora eh. Ning kurone wis ora ikhlas engko priben gerbonge lokomotife wis gerbongnya Gerbonge mblandrang kabeh yo. Oh. Paham napa mboten dikira kula jago kaya ora si mau ora gila atis apa? Kula ki keringet dingin metu pikirane kula ya Allah priben priben priben wis sembula apa jare Gusti Allah. Semoga-moga ikhlas Allahumma. Surusannya Gusti Allah bae wis lah ora urusan menungsa. Mulane kula heran ana wong munine dukune ku. Teng Brebes ya kaya kue. Habib Soleh ceramahnya laris. Dan gak nganggu pengasian ya. nganggu pengasian siapa? Nganggu pelet ya, <laughs> astagfirullah. Pol-pole ana sing ngomong kula langsung ngarepe kula. Kula nembe balik pirang tahun lah. Ngomongi kula. Ente baru sing laris ente ya. Kulo mendel mau, jangan-jangan kon gak bawa pusi kuning ki ya. Pusi kuning siapa? Cendok tembaga kayak warna kuning. Data subhanallah. Uang pikirannya priben sih ya. Dikira anak, kulo sampai tanglet-tanglet, saya bertanya-tanya kepada orang, apakah memang ada semacam itu? Oh ada, Bib. Ternyata anak wong wong model kayak kue, uang ngaji kayak pan laris, enda laris ya, dagangannya laris. Terus kabeh dagangan laris apa Jari Gusti? jenengan pengen dagangane laris ning pengen dagangane laris nang umai ditulis hadza min fadli robi nang tokone insyaallah laris Allahumma yes. paham kemutan mikir tulisan apa ara <laughs> kemutan wis bae keh tulisan nang dur kan anak jenengan tuku stiker mawon wis stiker hadza min fadli robbi atau tulisan tangan hadza min fadli di dalan nang toko seret jadi nyalikan pan laris gue laris orang langsung sombong ora langsung gumede nalikane dilarah ora ora payu ya ora susah karena penulis hadza min fadli robi kabeh kersane Gusti Allah jadi pan sombong sejul pan laris ya iya dagang laris aja ya, Gusti Allah ora payu ya kersane Gusti Allah jadi kalau lan panjenengan insya Allah ning mualliman au muta'alliman atau innal ladhina amanu wa amilu salihati wa ta'wasobil haq haqqi wa tawasaw bis sabar muga-muga golongane wong sing beja tapi kaya apapun hebatnya kulolan panjenengan ibadah kaya apapun kulolan panjenengan ngaji ana urusan hablum minallah ana urusan hablum minannas hablum minannas sing paling utama hablum minannas karo wong sing paling berat wong wadon karo sing lanange bocah karo wong tua wong tuane jadi ana wong hebatnya kaya apa ngapunten jenengan duit duit ke emas segunung hebat temen ya ki bahasane sangkin hu nyun ngapunten kita pangapurane wong dong panlairan sikile ngejuk napa mboten kan pasti wong kan wong dong lahiran kan ndean ndean wong kula ya ora tau lairan ya dia ya pun kayak apa Orang karuan nemen beli. Mulane kulo dong pan bojone kulo lainan mertuane kulo saya jam lebu jam lebu jam lebu. Melasen bukan melasen kulo ora tega gitu Kayak Kaya apa bayangna? Kayak sampean wong lanang-lanang. Khususnya sing duwe emak, dua wong tua. Kayak apa bayang bayangkan kulolan panjenengan nalikan nih kulolan panjenengan dalam keadaan mati urip. Mati urip bukan urusannya Mbak, maaf nih, kadang-kadang seorang ibu mending bayi urip daripada si mending bayi urip daripada mati orang apa-apa. mending bocah eh sampai semono pikirannya. Mulane wong dong meteng, dong tiba, orang bakal wetenge sing dibakna. Pasti bokonge. Pasti sing didebakna ngeten, orang bakal kalau pernah weru wong lagi meteng tiba. Sampai dening orang bisa dadepna bokong aku ora apa-apa mending pokong aku lara daripada bayinya mah weh nah mulanya uangku kuwi sahebat hebatnya sampeyan kula panjenengan sahebat hebatnya wong saahli sedekah wong wis sekalipun sahebate sampean ngaji sekalipun saaktivitas sampean ngaji sekalipun ning kulolan panjenengan orang bekti karo wong tua orang bakal mlebu swargane Gusti Allah sing duwe sing wong tua bareng kulolan panjenengan muka-muka bisa bakti karo wong tua Allahumma amin ya rabbal sebab omongannya wong tua khususnya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai mengatakan ma ahsanu suhbah ya Rasulullah man ahsanu suhbah ya Rasulullah siapa sing perlu kulolan panjenengan kulot gawe apik apa jawaban Nabi ummuka ibumu thumma man ya Rasulullah ummuka ibune kon thumma man ya Rasulullah ummuka sampai nomor papat thumma man ya Rasulullah thumma abuka nembe bapane mulane sing ngisi badan dua ibu ngormati karo wong tua pip ibu aku wis mati ning ngisi ana wong tua lanang wong tua lanang dihormati mulane wingi kula wonten lagi pengajian jal satu nisa pertama di rumah ada sebagian surat masuk ke saya takon bib manene aku wis mati isi oh urip bapaknya pan kawin maning wis kawin nikah nah aku bagaimana hubungan dengan ibu tiri dengan ibu ti manene wis mati bekti karo wong tua lanang salah satunya apa ngormati bojone bapane paham napa berarti ibu ibu tiri ini itu termasuk birul wa birrul Walidin cuma birrul Walidin ora gampang kabeh betul-betul fadol lan rahmate Gusti jangan mengharapkan ibadah kita diterima oleh Allah jangan mengharapkan kulolan panjenengan balik oleh ilmu manfaat ning kulolan panjenengan orang hormati wong tua mulane bocah sing pada mondok bocah sing pada ngaji sing isin duwe wong tua bukti kulolan panjenengan ilmu manfaat salah satunya adalah takzim karawong tua sebab makanya rata-rata bocah nom sing wis duwe bojo ya akeh sing wong tuane ya akeh muga-muga sing tua-tua panjang umur sing nom nom muga-muga ngajine sregep aja cuma budak geruduk tok ana wong ngaji ho apa kayak tren lagi ngetren ngaji ngaji kabeh ngetren bumeran bumeran kabeh Urjun tunggalan, urjun tunggalan kape. Nah, iki orang itu biar jadi ikan jangan jadi kotoran. Ning kotoran kue melu arus tok. Kue gawa mana melu mana. Jadi iwak, ke cari celah yang paling baik. Apik dilakoni orang apik diting. Tinggal muka-muka manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngentengna bab jualah. Bab jualah ya. Sayembara kuis bukan jualah Kuis itu bukan bukan jualah ya. Kuis itu kalau yang sifatnya bayar engkau ora sebanding dengan bayarannya bayaran rong ewu mangatus oli TV telu bayarnya ngagoku kupon ini perlu pasti perlu penjabaran lagi atau kalau memang dia niatnya lah aku tahu orang niat apa apa pip niatnya pan anuk tak, ya lah kawong jalan santai orang pengen oli hadiah wah apa melaku melaku kape pengen mengharapkan hadiah kan KPP mengharap. nah itu kan tidak ada yang buntung obi wong panitiana ya ini akadnya ini yang perlu kita pertanyakan ada kertas yang berharga kertas itu tidak semua orang beli kertas itu menjadikan dosa loh contoh saham menanamkan saham kan ada istilahnya apa ya kertas berharga mereka mengatakan semacam itu itu pun tidak ada masalah seperti kita menanamkan saham dengan cuma dong menanamkan saham itu harus hati-hati ya bukan aja modele aja modele nerima bersih kalau model nerima bersih salah nerima bersih contoh gini sampean duit duit 10 juta titip karo wong atau duit duit 10 sejuta titip karo wong ya aku titip duit sejuta ya atau anak wong marani aku butuh modal pira rong juta. Oh apa sih? Oh, dodol, dodol apa? Wis dodol somai mbok apa wis? Dodol apa? Oh ya wis. Terus pripun perjanjiannya? Wis kaya kiye. Ya. Engko setiap bulan kontak main duit 500.000 atau rongatus atus ewu wis setiap bulan kontak main rongatus atus ewu wis laris ataupun ora laris, rugi ataupun untung, sim sampean jatai tetap tak rong rongatus ibu. Eh, Itu ndak boleh. Ora kena. Si sebabnya ora kena pripun, Beb. Nanti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Sebab syariat kanjeng Nabi ku kabeh akan apik anas orang akan orang bib ridho bib bukan ridho masalah ridhonya bukan ikhlas masalah ikhlasnya masalahnya apa bib masalahnya gini Ya nimpas dilalah modal rong juta, terus setiap bulan jebule dewek untungnya sampai limang juta, sampai di mentelung atau sewa dan gerundel lo ya. Pasti anak gerundel le. Lah pripin sih? Jebule untung aku nembun aku cuma telung atau sewu dok, kita aku rugi ya. Atau suatu saat di rong juta enteng duitnya Sampai tetap nuntut diurung. Ya Allah, buru-buru pandu dagang, umangan be kangelan. Tapi kan duit aku nang kon diserong porong juta. Setiap bulan kan janji karo aku mana duitnya? Nah, kan ndak boleh semacam itu. Terus gimana, Beb? Ya wis, ketak main rong juta, tak silihi dong untung ya aku oleh ake dong rugi ya bareng bareng. Itu namanya akad yang benar. Ada lagi kayak wong sing pada bakar bata, wong Padang bakar bata. kalau ingin ngomong kali rencang nang kembong, misalkan aku pan gawe umah butuh dapata sepuluh ewu misalkan aku main duit limang, ewu, limang juta kira-kira oleh pirang bata oh murah bib sin biasanya pitung atus pitung atus perak jadi lima ratus perak kalau bahasa orang kampung itu agak ijon kalau ijon itu sebenarnya tidak boleh, tapi ijon yang dilakukan tukang bata dudu ijon. Ning ijon kue kayak kie, ijon istilah ijon kue sampai tuku pelem, durung ana wit-witane nembe kembange dituku kue arane i ijon. Wong kembang nembe ngembang tok, tak tuku ke 10 juta, rong juta, orang kena karena isi bentuk kembang kecuali istilah dan gede pentil sudah mulai butuh solahihi istilah dan gede ah ini boleh wong isi pentil cilik-cilik bermuatan angsat itu yang namanya ijon kalau itu tidak boleh tapi praktek di masyarakat tentang masalah batak kue ijon itu bahasa saja sebenarnya bukan ijon kalau saya lebih cenderung kita tukulah mending tuku mending tuh ki aku pantuku batak karokon ya pira bib limang juta limang juta oleh pira barangnya memang durung dibawa ke gawe barangnya durung di ya batane durung ana sini ana nulis ana batane otomatis ki aku duiti tak duiti dingin ya kayak mana gue bukan gue batane wis jadi ya ora beda sampean kayak pesen lah kayak apa pesan aku pesan gilen oh ya wis mang juta mang juta ya semua tak nah cuma nih pesen pun ora oli nangkono sebab apa nangkono pesan pesen gue orang kena sesuatu sing dibakar lo pesen roti sih beb roti kan dibakar Mulane nang kono wis ora apa-apa nganggo bahasane pesen, tapi aslinya beli gitu aja. Sebab nih bahasane pesen, pesen itu ndak boleh sesuatu yang dibakar. Kayak bata kan dibakar, roti dibakar, sate si bib ya dibakar. Sesuatu yang dibakar ndak boleh pesen, ndak boleh pakai adat pesen. Cuma nang masyarakat itu hanya bahasa saja. Ora beda kayak sampean len nyilipul pulpen len, nyilipul pulpen. Kan sampai enteng lo beri pendek enteng nyili orang kena tinggal ya nyili kan degen nyili koreke cair mencar nyili lilin ya lilin di sini enteng oh ya rane kue ngomong etok bahasane nyili tapi artinya ja jaluk mulane wong kuna kuna gemian orang ngomong nyili jaluk koreke len cuma wong seki jadi jaluk orang kena jaluk silito apa apa nah loon karo bodoh kumpul <laughs> ya wis repot ya kene pengen ngomong bener kene mau sa salah jadi gini ya ada beberapa pertanyaan saya yang masuk ke saya contohnya gini orang misalkan akikoh Bib saya sudah korban berulang-ulang ya orang apa-apa nama saya ndak apa-apa nama orang yang sudah mati namanya sodako yang sudah mati namanya Sodako, Kalau sudah berulang-ulang, itu kambingnya walaupun kambingnya tidak menetapi syarat sebagai kambing korban, tidak apa-apa. Karena kambing itu bukan untuk sodak, bukan untuk kor korban. Kalau korban kan wajib harus umurnya setahun, harus wis kupak, wis sembuh, wis kupak apa lah orang paham. singerti tukang we. Wedus, sing penting sampean untuk tukang wedus, kewis ya kupak apa durung Pak? Wis, ya wis percaya wis. Sebab sampai kupak jurus apa barang takone kupak ngerti apa ora? Oh, ora oh, sih maksudnya apa nganuk-nganuk untune wedhus. Dene wonge tukange bodoni urusannya dewek karo Gusti Allah. Buat siapa aja ndak apa-apa. Jadi aku pantuku wedhus, tukune sing durung ora ana dhuwit iku dorong juta masalan. Ah endak oli loro sing sejutanan, tapi si cilik-cilik wong arane dudu korban, arane saudara korban kan dia pernah melakukan memang pernah memang pernah hokor jadi bantu si korban ya luwih a luwih apik luwih apik atau kata untuk siapapun kalau yang sudah meninggal namanya bukan korban namanya bukan akikah tapi arane soda soda wong si wis mati dahulukan mana antara akikoh karo korban pada besun sunnah di barengnya ya ora apa-apa tapi aja ngomong-ngomong krungu kabeh sih beb jadi ana wong senenge pinter ya. sembayang rong rokaat ganjarannya akeh nemen usolli sunat tahiyatul masjid wa raka'atan qabla al-jum'ah Allahu akbar tahiyatul masjid oli rong rakaat qabla jumah oli rong rakaat sembayangnya cuma rong Rokaat coba. Jadi maca solawat baca solatul jumah ping bolong puluh. Kue pada baik ibadah bolong puluh telu. bolong puluh ta tahun. Pinternya saat ini bin. Pinter. Ndak apa-apa cuma lebih baik ning bulan haji ya ho kurban ning wis metu bulan haji oke okay, kah. sengaja saya bacakan ini kenapa kenapa maaf ya jarang saya balas SMS-nya karena memang kadang-kadang tidak perlu saya balas perlu perlunya apa biar untuk biar untuk lebih lebih lebih lebih manfaat yang lainnya juga ada lagi pertanyaan masuk ke saya seorang perempuan yang sholat jamaah memang sunnahnya sebenarnya zaman Rasulullah SAW Wong wadon yang sembahyang nang masjid kue posisinya buri orang nang kanan ataupun ki kiri aslinya kayak kue posisi makmum itu di belakang wong watun kue nang buri contoh misalkan nang kene aslinya itu di sebelah kanan cuma memang nang masyarakat pun kan priben maning memang musolane semono tok ini nang buri kangelan wis nang pinggir ora apa-apa cuma khilafus sunnah tapi tidak apa-apa apakah sah hukumnya hukumnya tetap sah cuma bagi perempuan yang mau sholat jamaah di masjid atau di musola selagi masih bisa sholat jamaah di rumah lebih baik sholat jamaah di rumah Beb nang umah orang tahu jamaah bisane nang masjid dok ya nang masjid ora apa-apa tapi metune sing bener kudu nganggo akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam nganggo ruku rukuke dicincin nganggone katok pokek pan maning musol sipan apa suka ora maning masjid toh suruh ku durmun. pandungnya nggak ngundek katok sindu duur itu ndak baik ya ndak baik nah untuk sholat yang miring dengan yang lurus ini sering terjadi nang masyarakat segi kanan sembahyang sih pada miring oh ya dimiring-miring nak karena lapisan apa kayak lempengan-lempengan bumi gerak gara-gara tsunami wallahu alam kurang tahu mlebu jero nguru lempeng lempeng randu tak akeh tapi nih lempeng-lempeng tanah kalau orang ngerti. Tapi aku ya udah percaya karena wong sing ahli. karena wong kue cerita ya seorang apa-apa. Daripada tahlil apa sana Aja <laughs> digugah. Jangan jangan digugah. Orang apa-apa melas daripada tahlil. kalau ya, <laughs> hiburannya santri ngantuk tok. buaran duit-duit apa urusan santri ngantuk. Alhamdulillah. Jadi Miki anjo kendi, sih bocah-bocah si anak-anak. Ya Allah. Jadi ning sholat ning nang musolan biasa nang musolan miring, gua anjuk nang masjid melu miring. Contoh masjid Baitur Rahim ini aslinya lurus karena udah ngiblat. Saya pernah mengukur tepat tanggal 18 Desember apa Februari tepat matahari di atas ufuk di mana ada benda ditegakkan itu tepat dengan kiblat waktu itu jam 2 lebih 36 menit atau apa atau 3, jam 2 lebih 18 menit saya bawa kayu di sana saya tegakkan ke atas tepat ternyata masjid ini sudah ngiblat jadi sing dong jenengan sembahyang nama masjid Baitur Rahim orang perlu miring-miring maning kan ke Jerman Barat lah wis orang sama miring wis gari lurus baik paham napa mboten sebab miring secuil satu mili saja jaraknya adu nemen Secoba sampean wuru apa ya? Miring secuil mana lu anjuk mana kan? Tambah atau tambah ah. Atau takon tukang sih. Tukang kan dong mikro. Oh, kalau ngeker-ngeker maksudnya apa? Kayak iya beb. Sebenarnya kayak kiye. Contoh niki pondoknya pondok Pondoknya kulo niku nang kana ning dilurus sampeyan tambah maju. Akhirnya dan tanda benggangnya, tanda, tanda tambah mana tambah mana. Artinya apa? Memang sesuatu nih nih orang lurus, orang lurus gue bakal ya tambah orang tambah karuan gue nih dilurusnya tambah mana tambah tambah atau tambah atau karena apa nah bagaimana orang sholat ning wis lempeng ya lempeng makmumnya lempeng bib mak imame lempeng makmumnya miring gaya maning ya nongrongan man, kene lempeng kene miring miringnya kayak gimana nih das kalau lagi teng Mekah kalau teng Mekah ketemu karo kanca-kanca oh, bisa ana sih Bib, wong NU dong sembahyang kayak kiye, ya orang kayak kuwe munine wong N. Padahal ya ora ini kayak gini maksudnya apa? Neken daerah sini biar jantung tidak terlalu berdetak, endah khusus alikannya sembah, cuma aja kebablasan. Akhirnya kayak kiye. Bismillahirrahmanirrahim. gue bersembahyang, melakukannya miring oh karena kayak gitu terus artinya tidak apa-apa jadi kalau sholatnya miring maka imamnya miring makmumnya melo miring karena memang musolane miring ya melu miring katus teng apa tenginggil teng musola apa teng Darul Mustafa ini di atas itu anak-anak sholat miring ning lempeng ya udah ya. nah ini ning repotnya kayak gini nih dong Jumatan santri ini kulo teng riki ning santri ini kulo teng riki lempeng ora dadi karena pondok ini dangit dangit berat berarti nah kan repot sing imam lempeng makmumnya miring karena bangunan masjid kalau bangunan pondok be beda ya yes, miring orang apa-apa wis si penting ngadep kip sah sah kabeh sah semuanya sah orang mau dadak orang sah anda ya ya menjawab pertanyaan ru orang bahas jualah ya isi jibewis nggak maning cuma setiap dina sms mlebu terus sih Si dijawab ya nyuwun ngapunten ya tuh aqidul ja'alah ini nanti akan membahas Rebo akan datang. Rutinan itu bukan hanya Sabtu, tapi ada malam Ra. Rabu. Ada yang orang tahunya cuma malam Sabtu dok. Anas sih ngerti cuma malam Rebo. Rebo dok. Tadi Anas sih memang wong Sabtu. Bib satu luwi rame pada baik. Cuma biasanya tong Sabtu lah dan tenang. SBY Sabtu bayang. <laughs> Tadi pikirannya tenang. apa-apa SBY presiden kita oleh dekan dok. Masya Allah ya muka-muka panjang umur Bapak SBY. Syurutu aqdil mana tadi? Syurutu aqidil ju'ala arba'atun. Itlaqu tasarruf eh, multazim wa ikhtiyaruhu. Di sini itlaqu tasarruf apa fala yasu iltizamu sabi wa majnun wa mahjur alaih. Ora kena singi mam singi mami. Sing umumna ju'alah niku bocah cilik atau wong edan. Wis bangsa wong edan, bocah cilik ki angel hukume. contoh ngeten ya bocah cilik sih kan sering on pada toko ya Gong latih sih mana toko kena indomie mana? padahal bocah cilik mana ya cuma main duit ya suruh orang jujuli ya nah ini kan akhirnya repot makanya badul lama nasi ngora oli tapi anak sing oli anak sing ngomong akan oli kayak dia ini bocah cilik aslinya nerima hadiah nerima hadiah kenapa jero waline kayak bocah sing disunat kan kayak atau dong badai ke dong badai badai tau sing paling seneng mana nih kayak bocah cilik kan dimain dimain amplop dimain duit ya dimain duit itu sebenarnya ada yang mengatakan itu punya orang tuanya ake wong wong yang mulai ibu-ibu paling seneng sih hmm, mana mana mana hmm. jaluk nang kanal <laughs> anaknya kon selamit aja bu itu diterima memang dia ndak punya hak itu punya walinya cuma kalau sunat kan repot di mana motor motor-motoran ya kan mobil-mobilan sing cilik masa mana ini panjaluk nah itu memang punya hak bo bocah jadi dijelang jadi ada sesuatu yang kecil itu anak-anak kecil itu tidak boleh seperti anak kecil jadi wali tidak boleh jadi wali kakaknya makanya waktu apa nah pernikahan lihat kalau jenengan matalan punya adik bapaknya wis mati otomatis yang wali ini kakang ataupun ah, adik adik ini ditakoni sebalik apa durung ini Nek adine bocah SD, kon jadi wali aku ya. Ya plong-plong tok bocah. Wali siapa, Mbak? Wis ya poken kon kok pasrahna bae wis. Ayo ngarepe penguluna apa meni penguluna kumis senjata tenangis saya. Apa sih ndak apa? Karena isi cilik ndak wah, ndak boleh. Bocah cilik orang kena jadi wah. Wali kalau perlu ning dan gede takoni. Ini maaf Bu ya ngapo. Corak corak orang apa-apa, ngomong bocah. Kon umure pira? Aku umure 14. Wis apa turun? Uwis, oh, beli apa lin? Beli ya ngimpi turu. Ayo ah, ya, wis berarti wis. Ya gitu. Berarti wis ngimpi berarti wis ba balik. Ning dia takoni, "Wis balik tuh kados ngapunten. Saya mondok di sarang belum balik." Isi cilik kula mondok waktu kula berdatang Hadramut gurune kula ngomong, "Habib Soleh kayaknya waktu di sini belum balik, Beb." Nggih wong kula isi cilik. Isi cilik mon mondok. Nah, sobi itu tidak boleh banyak sekali hal-hal sobi yang di situ tidak diperkenankan karena statusnya hiji dari bocah hiji bocah ci cilik kayak dari mau jadi wali orang kena ataupun apa ya e, nikah sih beb nikah orang kena cuma kadang-kadang wingi kurun apa-apa ada orang aneh ya bocah cilik urung balai wis pada nih nikah tiga kalau wong tua maning itu akhirnya gimana ndak ndak kecuali gini kecuali perempuan masih bayi dinikahkan tapi boleh hal semacam itu tapi hanya niat mahram ada yang mulia Ustadzul Imam Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Muhammad Bagi beliau pernah ke Tegal saking akrab sama orang tuanya ada anak perempuan masih umur 10 tahun dinikah sama yang mulia Ustadzul Imam hanya karena apa untuk mahram orang dihubungan tapi hanya sebagai akdu nikah iya karena yang kan bukan buta cilik ya kan tapi wong tua lah wong tua lanangnya bocah bayi ya ora apa-apa contoh sampai ke akrab akrab nemen wis akrab barang akrab akhiru apa sampean akrab karo wong lanang nah dhek duwe bojo duwe bo bojo otomatis kan karo bojone mboten angsel ketemu tapi kadung akrab priben wis sampean duwe bayu ya ya wis bayine kan tak kawin ya Siapa? apa eh, aku ketemu karo bojone kon ora apa-apa si bisa ora apa-apa berarti mertuanya aku berarti jadi mer tua ada yang semacam itu ada yang boleh semacam itu hanya untuk mahram tapi dalam bab jualah anak kecil tidak boleh mengumumkan sayembara. Sapane wong sing nemu uit apa sepedane aku engko tak main duit barang diparani bocah cilik ya layu etabar bocah ora kang ora kanggo. Suratul Jualah. wa ilmul amil bil idzam wa Al amil al muayyan lil am eh, juga orang yang al alim bil iltizam <coughs> walau ghairu muayyan yang melakukan, yang akan mendapatkan hadiah itu pun dia harus tahu siapa orangnya. Walaupun hanya khobar, walaupun khobar, walaupun hanya khobar saja. Ada sesuatu khobar, khobar jadi hukum ada. Bib katanya al khobar kal hubar. Khobar kue kalau dalam nahwa ataupun kalimah yang namanya khobar itu ima bener, ima ora bener. Itu dua. Tapi dalam khobar masih ada beberapa hukum yang khobar di termasuk diperhitungkan contoh setan, setan kie senengin gue wong sembayang. Sampai-sampai apa? Kadang-kadang ngapunten nggih, kie setan lagi sembayang perasaannya ngentut. Aku mau kayaknya ngentut ya, kayaknya batal. Kan kadang-kadang kayak gue. Gue aja percaya. Kecuali memang mampu Oh iya aku ngentut ke, karena aku mam. Atau anak singa beri Sampai ngentut pak Si mau nih iya wong aku kerungu deleng wonge yo. Khobare wong apik apa ora? Kecuali sing biasa kanca guyonan, mentus mbayang boy, Enggak, itu khobar boleh dipercaya dan merubah dalam ho, hukum coba. Khobar mulanya sampai dong sembayang, setan ke pinter orang mufakat. Sembayang anak waswas mikir ujung maning orang ya kayaknya itu waswas kecuali memang sampai wis wis tuntas kok pikiran kados mengatakan itu godaannya saya aja dipercaya oh setan ngerti apa tapi aja domong dong domong nong bayangnya bubar kape atau kayak gue setan kadang-kadang godaannya ngoten jadi lagi sembahyang enak-enak kayaknya bikin ngantut aku ya orang ya. itu tuh godaan setan gue aja dituruti aja diikuti karena kalau diikuti akhir was-was nih was-was kesuwen bubar sembahyang Allah Allah orang tuh tuh di Allah taplok eh, Allahu Akbar nah anu bedati makanya dalam ulama Imam Abu Hanifah jenengan ning duwe wong was-was wong sing was was-was kue satu ada yang suruh baca-baca suruh baca alam nasyrah yang banyak yang kedua ning perlu niatnya orang pas takbir kan dewek takoni kan karena takbiru ya ngepasna sih Allah nah itu Allah orang barbar jadi pripun carane? Ikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi sebelum takbir wis sholli fardhu dhuhri. Wis takbir niat dingin. Allahu Akbar. Selesai. Akhirnya ora was was-was sembayang was-was tapi duit abang karo biro ora was-was. Was-was itu ba'dul ulama mengatakan was-was filmal. Yang masuk ke perut boleh was-was. Yang kedua masalah nikah kudu was kedua was makanya tadi saya baca kitab Adhkar Imam Nawawi di antara orang ribah yang diperbolehkan adalah tatkala ada orang maaf jenengan duit tangga pan besanan karo wong liya tangga sing pan besanan ngomong karo sampean riben kiye tanggane sampean wong apik apa ora Ning memang wong ora apik, domong na ora apik. Bib riba, bib ora apa-apa. tutu. tutu tapi aja merembet-merembet sing akhiru jebule niat. Aja kading, karo anak aku baik. Nah, kata. Itu salah. Tapi kalau diomongkan harus diomongkan. Kenapa? Apakah itu riba? Itu termasuk ngomongi orang? Enggak, karena untuk kemaslahatan. Contoh, nih diterusna engkau bojaki akhir mafsadah, laka manfaatnya dalam perni. Jamnya dirubah. Setengah jam sepuluh si jam tengah bulu baik. Cacilik orang kerasa salah ya. Memang orang dua dosa. asobi sobi wali bocah cilik ke separone wali makanya ba'dul ulama kadang-kadang dong salaman karo cilik ngambung tangane kadang-kadang buat ngajaran ngambung tangannya orang apa-apa tapi ada yang ngambung tangan sambil aja heran kadang-kadang anak Habib Reza terkadang terus nyium tangan enggak karena apa bocah cilik ke separone wali ada karena bocah cilik hasud langka bocah cilik paling dia ya, karena nakal bocah cilik pada nakal nakal nakalnya bocah cilik termasuk ya tujuh termasuk dosa ya arane jiwane bocah ji cilik muga-muga manfaat Allahumma amin ya robbal doakan ya insya Allah mungkin kalau tidak salah Sabtu depan sudah mulai ada pengaspalan ke sini doakan biar biar sampean jagungnya orang nang watu untuk sampean bisa nih orang tahu katon aku tuh jagung nang lemah pip koyong jagungi watu pip yang kau insya Allah orang nang jagung nang watu muka-muka bisa diaspalan jok mana tembus mana ya bisa mana alhamdulillah muka-muka engko nak kene bisa diberesi mulut jadi ki kan wis muat wis jauh gerbang mana ki wis penuh bisa kan di bisa ana apa-apa kan digawe tingkat ora mungkin <coughs> jadi moga bisa engko pokan wis dialusi sampai nangkana pengajian nangkana kana tambah akeh tambah akeh insyaallah ning tambah akeh ya dongane tambah akeh ya solawatnya tambah akeh fatihah tambah akeh insyaallah berkaitan tambah dong kontokan <laughs> jadi kudu sing cer cerdas mulane kalau ingin masya Allah kalau wonten tiang beriki wong pekalongan tak men titip mana lima ya lender sore sambayar pancingannya lima orang sampai harus mana gratis digawa bagi-bagi nakana ya iya bib jebule sempak kalau nang bib aku pan main jenengan bib oh monggo main limang kal kalau nyukani limang kalender jebule main ya. anak apa iya bib aku pan istirahat nang kana pondok sih butuh apa bib kayak udah anak keramik ke keramik pira bib ya seketewu butuh pira ya satu berarti pira ya limang juta berarti sakalender kalender degane sejuta <laughs> main kalender lima oleh duit limang juta kowe kabeh Gusti Allah alhamdulillah insyaallah muga-muga kula lan panjenengan kabeh sampean sugih kabeh Allahumma sugih kabeh tapi muga-muga ahli sedekah ning sugih bakhil muga-muga melarat ora muga-muga insyaallah ning sugih tambah berkah Allahumma amin ya rabbal alamin Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah